Bismillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin Ba'da Zuhur 22 Maret 2021 bertepatan dengan 9 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-90 dan di sesi yang ke-90 ini kita masuk kepada permasalahan bab al-kafarah dan masuk kepada pasal yang kedua bahwa kewajiban membayar kafarah bagi mereka orang-orang yang berkoitus di siang Ramadan dalam keadaan sengaja sadar dan mengetahui hukumnya. Maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan Barakallahu fikum. Bismillah. Falal muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi ahkami siyami Ramadan. Al-faslu thani wujubul kafarah alaman jama'a muta'amidan Bahwa hukuman kafarah dari Allah Jalla wa ala kepada kaum muslimin yang masuk kepada dosa besar ini bagi mereka yang berkoitus di siang Ramadan dalam keadaan sengaja. Maksudnya, dalam keadaan dia itu tidak dalam keadaan tidak mengetahui hukumnya ataupun dalam keadaan lupa ataupun dalam keadaan dipaksa maka Wajah pendalilan dalam permasalahan ini adalah dengan dua hadis yang ada di dalam matan. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu faqala wa madaka qala waqa'tu bi ahli fi nahari Ramadan au fi Ramadan. Maka di sini yang menjadi poin adalah datang seseorang kepada Nabi dan berkata, halak tu, telah hancur aku ya Rasulullah, merasakan dosa yang besar yang telah dia lakukan. Ini menandakan dia melaksanakan perbuatan dengan sengaja. Kalau tidak melaksanakan perbuatan dengan sengaja, dia tidak akan berkata halak tu. Seperti dia lupa. Dia tidak akan berkata halak tu. Karena lupa ataupun dia tidak mengetahui hukumnya. Seperti di pelajaran yang lalu bahwa Allah berfirman wa qulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyad al khaitil aswadi al fajr. Sebelum turun, turun kalimat al fajr, maka Adi Ibnu Hatim dan para sahabat yang lain melaksanakan sahur dan mereka membawa ikol putih dan ikol yang hitam dan mengikat benang putih dan mengikat benang hitam sehingga terus menerus mereka makan dalam keadaan terang benderang. Masuk kepadanya waktu al-fajr. Baru setelah itu berhenti. Maka telah masuk waktu haram untuk berbuka. Di sini dia tidak mengetahuinya. Akhirnya tidak datang kepada Nabi dan mengatakan celaka aku. Hancurlah aku. Ya Rasulullah. Karena tidak mengetahui hukumnya. Dan ayat pada saat itu belum turun minal fajr. Dipikirnya benang putih, benang hitam ya secara hakiki. Benang putih dan benang hitam. Maka di sini kasusnya lain. Dia berkata halak tuh. Menandakan dia faham kepada hukum tersebut. Bahwa hukumnya adalah haram. Minal kabair. Dan yang kedua. Kalimat halak tuh menandakan. Selain dia mengetahui hukumnya juga. Dia memang terjatuh dikarenakan hawa nafsu. Bukan lupa dan bukan dipaksa. Dipaksa oleh pemerintah yang ada, oleh orang kafir tidak. Di sini dohirnya adalah dia jatuh kepada dosa yang dia sebabkan sendiri. Barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Maka dia merasakan dosa yang besar di sini. Dan pendalilan yang kedua di hadis yang kedua dari Aisyah Ya rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ihtaraqtu. Maka kalimat ihtaraqtu maknanya telah terbakar aku. Seakan-akan saking takutnya kepada dosa dan ukubah di hari kiamat dengan diadab di api neraka maka dia merasa terbakar. Dan dia datang kepada Nabi bukan untuk permasalahan mengkhabarkan saja. Tetapi minta dihalalkan dan diampuni dan ditutup dari dosa-dosanya. Nah, oleh sebab itu diperintahkan oleh Nabi untuk melaksanakan i'tiqraqabah syahrin mutatabi'in dan juga it'am Siti Namiskina. Maka permasalahan ini wajah pendalilannya adalah lafad halaktu wahtaraktu Di sini menunjukkan ala nadem, penyesalan yang besar. Dan ini tidaklah jatuh ucapan ihtaraktu dan halaktu kecuali dari penyesalan yang diperbuat dengan sengaja. Jika dia dalam keadaan tidak mengetahui hukumnya maka tidak akan mengatakan halaktu seperti yang tadi saya sebutkan. Masuknya fajar dikias disebutkan di Al-Qur'an dengan permasalahan benang putih dan benang hitam, maka di sini para sahabat masuk kepada perkara dan dia tidak mengetahuinya. Tidak mengatakan, celaka aku telah masuk waktu fajar dan saya sedang sahur. Tidak. Tapi mereka tidak mengetahuinya. Baru setelah turun ayat minal fajar, barulah mereka sadar bahwa mereka telah masuk kepada waktu-waktu fajar. Maka Kalimat halaktu dan ihtaroktu, keduanya wajah pendalilannya jelas. Bukan melaksanakan dalam keadaan lupa. Dan bukan melaksanakan dalam keadaan dipaksa. Maka Imam At-Tirmidhi di saat mengeluarkan hadis ini juga maka mengatakan hadis Abi Hurairah hadis yang hasan sahih wal amal ala hada inda ahli ilm maka diamalkan hadis ini indah ahli ilm. Fiman aftara fi Ramadan muta'ammidan min jima'in. Ini dia takidnya dari bab yang kita jelaskan sekarang. Imam At-Tirmidzi pun mengatakan dari hadis Abi Hurairah lapat halak tu menandakan bahwa diamalkan oleh seluruh ahlul ilm yang diinginkan wuku terjadi kafarah dengan syarat muta'ammidan. oleh sebab itu, Imam Ibnu Hibban pun menyebutkan di dalam kitabnya di saat mengeluarkan hadis ini, dia tulis bab bab zikru ijabil kafarah alal mauke ahlihi muta'ammidan fi syahri Ramadan. Berkata di Sahih Ibnu Hibban, penyebutan hadis bahwa terjadinya kafarah dan diwajibkannya kafarah bagi mereka yang mendatangi istrinya dalam keadaan muta'amidan di bulan Ramadan. Maka permasalahan ini telah kita lewati sebetulnya di dalam permasalahan pembatal puasa. Masih ingat syarat seseorang melaksanakan perbuatan yang membatalkan seperti makan, minum, jima, wa dukhon, wa dan qat unniyah, dan ada mutabid minal lail, maka itu semuanya dengan catatan tiga perkara. Pertama, telah mengetahui hukumnya, bahwa hukumnya dari pembatal puasa. Maka di sini orang ini masuk kepada perkara itu di saat mengatakan halak tuh. Di riwayat Aisyah, ihtaroktu, terbakar aku. Karena jika tidak mengetahui hukumnya dan yang kedua lupa. Maka orang ini sengaja, bukan lupa. Maka jika dia lupa dan tidak mengetahui hukumnya, diangkat oleh Allah hukumnya. Sehingga bisa jadi tidak batal puasanya. Sesuai dengan keumuman ayat Rabbana akhirna inna sina au akhtona. Inna sina makna nasina yakni lupa. Mengetahui hukumnya tapi lupa. Seperti makan dan minum, tahu hukumnya di siang Ramadan tidak boleh, tapi lupa. Tiba-tiba pulang setelah mengajar minum karena kehausan. Maka di sini lupa tidak apa-apa. Au akhtana ditafsirkan para ulama akhtana adalah tidak mengetahui hukumnya. Sehingga dia tidak mengetahui hukum ya sudah tidak melaksanakan dosa. Maka dari ayat ini seperti di pelajaran yang lalu menjadi pendalilan untuk permasalahan syarat yang tiga. Maka mana pendalilan syarat yang ketiga? Di ayat man kafara billah min ba'di imanih ila man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka di sini kisah tentang Amar ibn Yasir dan telah kita jelaskan di pelajaran yang lalu bahwa dia diperintah untuk mengucapkan kekufuran dan dia dimasukkan ke sumur dan dianiaya. Jika kamu mengucapkan kekufuran kepada Muhammad, maka aku akan membebaskan dan meringankan dari adab. Maka dia mengucapkan kalimat kekufuran dan didatangi oleh Nabi dan dikatakan, saya mengucapkan demikian untuk menyelamatkan diri dan juga hati saya penuh keimanan. Maka dikatakan oleh Nabi, tidak adu utta. Jika mereka datang lagi, maka ulangi. Seperti ini tidak apa-apa. Hadis ini sahih. Dan begitu pun, pendalilan dari semua yang kami sebutkan tadi, al-ilm, wa zikr, dan juga al-amd, tidak dipaksa, di hadis Ibn Abbas. Dan juga datang mursal dari Hasan al-Basri, berkata Rasulullah alaihi wasallam Innallaha tajawaza an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Bahwa Allah tidak menulis, melewatkan catatan dari dosa-dosa jika dia perbuat dari tiga perkara. Pertama al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Al khata' tidak tahu hukum. Dan yang kedua an nisyan, tahu hukum tapi lupa. Dan yang ketiga yang dipaksakan. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita dalam permasalahan pasal yang kedua. Cukup bertambah. Tampang-tampang kalian kalau lapar. Puasa enggak? Muhammad, puasa? Gimana? Selesaikan saja? Cukupkan? Wa naqtati ilahuna wa jazakumullah